هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat oleh khusus para staf TKR pembina Masjid An-Nur Para asatid asatidah yang semoga Allah tambahkan insya insyaAllah Sungguh merugi ini merupakan kata-kata yang menjadi sebuah nasihat buat orang yang mengerti bahwa sesungguhnya manusia ini memang rugi Siapa yang bilang Allah? Allah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Hasan baik, ahsan yang terbaik. Padahal ada makhluk yang tercipta pun sama dengan manusia. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun sama tercipta untuk beribadah. Cuma asal takwil linnas milik manusia. Sama seperti orang tua kepada anak, anak kepada kedua orang tua. Kalau kita diangkat anak sama orang, ya dia orang tua kita. Tapi anak kandung itu berbeda letaknya di kalimat kama robbayani sorira itu milik anak yang merasakan robban om abu om yakni proses pembesaran pendidikan dalam hidupnya dengan sungguh merugi manusia walas inna insana lebih illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil Allah yang mengatakan yang namanya manusia ini rugi, rugi manusia. Rugi manusia itu rugi. Diciptakan terbaik dari makhluk yang lain, cuma memiliki karakter lakanut. Ingkar kepada Allah. Sifat manusia Fa'amal insan idam mabdalahu ابتلاه Fa'akramahu wa na'amahu فيقول rabbi. Wa وما mabdalahu faqadara ali rizqo wa yaqul rabbi siwa manusia ya. Jadi kalau dia dikasih enak sama Allah dia katakan rabbi akroman. <laughs> Allah itu memuliakan saya. Tapi kalau sudah mulai diuji dengan ujian yang dia tidak suka, dia katakan Robi ahana. Allah tidak menyukai saya. Saya tekankan dari kemarin bahwa ini yang sering terjadi buruk sangka kita kepada Allah karena kebodohan kita tentang Allah. Maka yang kita rasakan adalah kekurangan dalam hidup. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangka ke Allah. Mengeluh saja, berkeluh kesah saja. Hidupmu tak memiliki kemuliaan. Berkait dengan ini, makanya dalam Islam ini Allah kabarkan tentang masa perubahan manusia di waktu yang tepat. Pagi tadi kita bahas di al qurba tentang doa menjelang usia 40. Falamma balagha ashuddah wa balagha arba'ina. Allah sendiri mengatakan bahwa ketika manusia sempurna usianya wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzini. Itu enggak enggak waqala rabbi, enggak faqala rabbi dikaitkan qala rabbi siapa yang mengatakan qala rabbi? Yang balago asudda wa balago arba'ina sanatan tadi. Orang yang sudah sempurna usianya. Tidak dibatasi usia 40, cuma kalau ditanya ukurannya ya 40. Kalau nanti banyak juga orang yang belum 40 dewasa banyak. Ada juga yang lebih dari 40 nggak dewasa-dewasa pun ada gitu ya. Ya kurang lebih. Makanya bahasanya ketika dia sudah sempurna usianya. Sebagai ulama menyimpulkan bahwa umur manusia itu puncak puncaknya 40. Kalau sudah 40 siap turun. Udah mulai kekurangan itu. Ya. Yeah. Mata kita udah bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu, betul. Jantung kita sudah bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Gerak langkah kita pun sudah bukan gerak langkah kita yang 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita yang merasakan. Kalau kita belum merasakan, ketahuilah kakakmu, saudaramu, orang tuamu ketika usia 40 tahun ke sana, dia bukan dia yang 10 tahun yang lalu. Okay. Kalau terdidik betul, disambungkan dengan yang kita bahas selama di sini bahwa rumah sebagai pencet, eh, tempat pencetakan generasi rohani, ibu sebagai pencet sekolah buat anak-anaknya, terdidik anak untuk mengetahui bahwa ketika dia melihat sebuah kekurangan, saat itulah pintu cinta terbuka untuknya. Karena orang yang berilmu, orang yang tahu sekali, ketika dia melihat sebuah kekurangan, cintanya timbul dia mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Lain sama orang yang berpikir duniawi, yang dia lihat cinta timbul karena kelebihannya. Padahal dalam bahasa ulama ketika ada orang berkata, Ustaz, cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz. Iya berarti cuma anda yang layak mencintai dia. Karena yang lain gak ada yang tahu siapa dia, anda tahu ya saudara anda kah, keluarga anda kah. Kadang-kadang kita suka merasa lelah dengan ujian sih. Karena memang dasar kita berantakan. Kita cuma beragama secara keturunan. Padahal Alhamdulillah turunannya bagus. Cuma kan kalau kita nggak perdalam kan kerugian buat kita. Sampai ada orang mengaku Islam, ber, mengaku hamba Allah, tapi nggak hafal nama Allah banyak loh. Untung di Bali nggak ada. Orang aku hamba Allah nggak apa nama Allah. Kan gaswat itu betul. bahaya. Takutnya apa? Seruntulan. Tak ada juntrungan dalam berbuat sebuah kebaikan. Kebayang nggak sama antum? Orang mengaku hamba Allah, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beranggapan hidayah menurutnya, bukan menurut Allah. Ini kan sudah jabariyah. Sama seperti orang mengatakan bahwa memang manusia nggak punya kemampuan. Ini kan kodariyah. Betul wa matasaun illa masya Allah. Kalian tak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Cuma kan kata Allah, Inna Allah la yughayru ma hatta yughayru ma biar musim. Allah tidak mungkin merubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah dirinya. Ada usaha. Sisanya la haula Allah sudah Allah sudah tantang manusia supaya menjadikan Allah sebagai wakil. Kata Allah, Rabbul Masyriq wal Maghrib. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakil. Allah Rabbul Masyriq wal Maghrib Allah Rob yang menciptakan timur dan barat. Ukuran Allah ya. Kalau ukuran manusia kan timur dan barat itu kan patok sama dinding tembok kebun sebelah. Timur barat. Tapi kalau ukuran Allah itu Rabbul Masrik, Allah menciptakan timur, tidak berujung. Allah ciptakan barat pun tak berujung sehingga ahlul ilmi menemukan teori tentang bulatnya bumi. Ini ada canda-canda, ada candanya Abu Nawas yang begitu. Ketika ditanya sama Harun Rasid, kalau kau tak bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, kupenggal kepalamu. Apa yang kau tanya, wahai raja? Kan ku jawab semua yang kau tanya padamu. Di mana tengah-tengah bumi, wahai Abu Nawas? Hmm. Oh, itu masalah kecil di tempat raja berdiri itu tidak bumi. Kamu sok tahu pengawasnya, kalau nggak percaya ukur sendiri lah. ya itu kan kayak seperti logika canda ya. Ah, Abu Nawas itu benar suka jadi simbol-simbol canda ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira ulama tentang dia ini. Ya. Iya, Allah mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Agar manusia merasa kecil. Allah tantang manusia untuk lihat ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Suruh lihat Tuhan tadi ciptakan biar manusia jangan sok-sok mengukur Allah gitu loh. Apalagi membentuk Tuhan dengan bentuk-bentuk tertentu, sudah. Yang namanya pencipta itu nggak mirip dengan yang diciptakan begitu kan? saya kami selisih. Allah bilang pikirin dah ciptaanku pikirin dah. Supaya nanti kamu bisa mengatakan Rabbana ma tahada batila subhanaka fakina ala adzabannar afala duruna ilal ibli kaifa khuliqat apa kamu tidak melihat itu Allah ciptakan unta lihat tuh unta Isu sudah melihat kan? Ya kaji. Lihat dulu. Kalau lihat don cuma simbol Arab doang onta. Onta itu binatang unik. Saya, saya mah merhatiin banget dah. Ya, itu masalah onta ya. Itu onta itu kalau kita ambil susunya nggak kayak kambing yang tinggal peres. Enggak. Anda kalau mau ngambil susu onta nggak bisa begitu saja ngambil. Dipancing dulu, anaknya lepas itu susu keluar dengan sendirinya. Itu Ya. Kalau binatang lain nggak secerdas onta lah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya. Antum kalau dari Madinah ke Mekah itu lebih panjang treknya deh. Dari Zulhulaifa antum ambil mikot. Ya, labbaik Allahumma umrata Allahumma hadir umrah la riyafi wa rasumah mahilli hai tadi. Ya, labbaik Allahumma labbaik sampai 6 jam ke, ke Mekah, betul. Lihat kiri kanan tuh gurun Sahara tuh. Rumput aja ogah numbuh. Hmm. Karena air memang tidak ada, tapi onta bisa hampir sebulan tidak minum. Dajjal. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah perintahkan sahabat untuk memotong ontanya. Kenapa? Karena sahabat kehausan. Dipotong onta dan ditemukan dalam badan onta itu cukup untuk memberikan satu pasukan minum. Ya, onta. Suruh lihat ke onta, suruh lihat. Afala zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat. Lihat datu langit gimana ini Arsitek mana juga nggak bakal mudeng melihat langit nggak pakai tiang. Kalau bintang diumpamakan bohlam nggak perlu kabel. Gak usah pakai kenop, malam digeser siang, siang digeser malam. Coba lihat, otomatis nggak pernah malam ngalahin siang. Begitu pula siang nggak pernah ngeduluin malam. Teratur. Matahari pun sama. Lihat, coba, coba, coba, coba. Wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat. Lihat itu gunung dikokohkan, lihat. Lihat ayat yang mengatakan kelak gunung bakal jadi haba mansura, debu yang berterbangan. Maka manusia yang sombong yang yusair haddahu linnas membusungkan dada di hadapan manusia. Coba seluruh ukur tuh gunung tinggi. Innaka lan tahlikal ardh. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan jauhnya bumi tingginya gunung. Tidak akan pernah bisa. Ini satu bukti bahwa Allah pengen manusia ini kecil di hadapan Allah. Sehingga nanti dia tak tergolong orang yang menyia-nyiakan kesempatan kesempatan yang betul-betul Allah inginkan, dia mau mendirikan sholat. Akimi sholat zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ketika takbir dikumandangkan. Allahu Akbar. Dia tahu Allah Akbar, anak suriah. Allah yang maha besar, aku kecil. Ayat dibacakan, dipahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله dikedepankan segala puji milik Allah lillah Rabbul Alamin Rabb yang menciptakan dunia ini kita disuruh kedepankan pujian. Kenapa? Karena kita punya Rob Allah yang kadang kita nggak minta diberi. Gitu. Antum kalau boleh jujur dari pagi tadi ada gak Abu Subuh yang minta oksigen sama Allah? Allah Allahumma ini oksigen ya Allah. ya Allah berikan aku oksigen. Ada yang tanya. Jujur, enggak ya? Allah kasih kita nggak minta. Kalau Allah stop dua menit aja mati Atau antum cek dah tuh kalau nggak percaya di apotek tabung berapa tuh oksigen tuh. Ada ahli matematik ngitung kebutuhan oksigen kita dalam satu hari kalau dirupiahkan dengan dolar 13 ribu gitu ya, itu sekian miliar loh satu hari. Allah tadi tekor ente urusannya. Makanya ada orang Islam gak demen sholat kan kelewatan betul. Orang Islam gak demen muji Allah mah betul-betul deh. Yang emang dia mau ngadep Allah bawa apa? Padahal Allah cuma berikan dua kunci hidup ini kalau nggak sabar ya syukur, bukan masalah kaya atau miskin. Masalah kaya, masalah miskin mah terserah Allah lah. Ya, kita nggak bisa bikin peribahasa, mungkin sekedar peribahasa sih silakan saja. Rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya, gitu ya. Iya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya kadang betul, kadang wallahu alam bisawab. Karena banyak orang yang rajin nak pandai-pandai. Banyak orang yang hemat, medit, pelit, putet, koretnya Masya Allah. Abdit orangnya nggak kaya kaya. <laughs> Tapi justru kadang-kadang orang yang kelihatannya boros, tangannya terbuka, malah nggak habis-habis rezekinya. Ya, ini kan satu bukti masih milik Allah. Manusia cuma berusaha. Bagaimana mendatangkan kemuliaan? Ia jadilah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? orang yang mengerti tentang kemuliaan kewajiban yang Allah perintahkan. Ya sehingga dia menjadi kekasih Allah ala in aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang-orang yang betul-betul tidak punya rasa takut, sedih dengan dunia tidak. Karena dia tahu bahwa Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Dia tahu Allah yang mencipta, dia tahu Allah yang mencukupi. Dia tahu yang namanya anak Adam ini kesempatan makin sedikit. Kalau bahasa Rasul itu kan yahrumu ibnu Adam wa yabqum mahu isnatani. Anak Adam itu yahrum, bakal tua. Ya jadi kita jangan berasa muda mulu, ya. Harus tahu ini kita akan tua tapi muda dan tua ini jangan cuma membahas kematian hanya untuk orang tua saja. Kadang-kadang saya kalau ngomong tentang kematian, yang muda bilang, tak ngomong yang lain, Tat. Antum kalau ngomong yang mati-mati kayak ngomong sama yang tua-tua misalnya. Enak aja. Ini bulan yang tua ziat ke yang muda banyak betul gitu ya. Kalau kematian lo nggak nunggu tua, nggak nunggu muda, bukan. Ya, ilmu istitoah ketika muda kita sempurna beribadah, kenapa nunggu tua baru ibadah? Enggak haji, kita dah nunggu tua. Kalau nyampe, <laughs> mumpung masih muda rezeki ada, ya udah pastabikul khairat. Ini kan perkataan emas yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kan? Idza amsayta fala tantazir as-subah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di pagi hari, jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik pun di sore hari, jangan tunggu pagi untuk berbuat kebaikan. Pas tadi kalau lewat berdoa. Sama kayak orang laki mengejar soft paling depan. Ini kalau soft kosong, isi langsung. Bukan masih orang, silakan, silakan. Antum itu kayak temer gitu. Nyuruh orang naik angkot, angkot jalan, antum nggak naik gitu. Orang itu kalau yang namanya ibadah pasti bikul, berlomba-lomba. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena Yahruf Ibnu Adam. Kalau kita yakin kita di turunan Adam, turunan Adam tuh pasti tua. Ya di negeri kita ada juga yang yakin kita bukan turunan Adam, katanya turunan Darwin namanya monyet ya. Ada di negeri kita ada bagi ahli-ahli logika dia biologinya itu. Oh, kita ini hasil proses perubahan kan? dari monyet jadi manusia. Saya kali ya Ya memang keyakinan beda-beda saat anak bawa 32 jenis muka monyet. Ini ada 32 jenis monyet. Ente turunan yang mana? Enggak mau ngaku. Sebenarnya dinolak di teori sebenarnya. Orang kalau sudah katakan kita ini Bani Adam, yahrumu ibnu Adam wa yabku mahu isnatani. Yang namanya anak Adam itu bakal tua, yang nggak tua cuma dua. Al-hirs wal Rakus dan panjang anak-anak itu yang nggak peraturan. Orang kalau yang namanya nafsu makan, rakus dunia nggak pernah tua-tua. Sebenarnya ya ini hadis saya pernah bahas dulu di SCTV di Wilayah Indonesia itu kan ke SCTV kalau di Jakarta itu kan di Senayan, di kayak Senayan City ya. Di atas itu ada SCTV itu. Ya, saya pernah masuk ke situ, naik ke atas. Sebelum situ saya lihat banyak sekali etalase yang memajang model-model baju di orang-orang toko gitu. Itu saya lihat nenek-nenek tua di kursi roda, dia ketawa aja dia masih pengen itu nggak bisa hilang mau bilang apa kadang nah, kadang-kadang bajunya dengan kulitnya sudah nggak matching ya kan memang Allah sebenarnya kalau ciptakan manusia itu sesuai dengan apa kemuliaannya gitu loh Cuma kita yang dibikin heboh dengan keadaan. Coba ada perhatian kan. Kalau kita mau kona nggak besar biaya hidup. Kalau ciptakan tuh bayi yang lahir semuanya lucu nggak ada orang nggak senang sama bayi. Semua orang senang bayi, jujur. Gitu Biar tuh bayi macam-macam modelnya, tergantung turunannya. Tapi lucu ya namanya bayi. Alah bayi makin cing aja kita ketawa. Ya dia kan cing gitu ya. Cuma udah gede, astagfirullahaladzim. Udah bayi baru lucu lah sebenarnya. Ini yang namanya bayi antum sekali-kali coba ngeliat kalau bayi tidur coba. Ya Allah, karena saya kan banyak anak-anak kecil di rumah. Jadi Ya Allah, betul-betul sangat mengasihankan sekali ya. Ini generasi bangsa nggak tersentuh dulu. Ya orang cuma menghayalkan kita bantu ini, kita balas. Ya Allah. Gitu. Saya makanya sengaja bikin itu yayasan apa mandiri. Ya, perlu donatur donaturan lah. Udah saatnya anak muda tuh kalau bikin yayasan nggak merepotin orang gitu loh. Berpikir bagaimana bisa e, berkarya untuk sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena manusia mulia dengan karya cipta. Siapa yang bilang Allah? Allah yang mengatakan, "Wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ini kan jarang dibahas kan? Wazkur ibadana Ibrahim, kabarkan tentang hamba-hambaku Ibrahim. Ayahnya, Ishak anaknya, Yakub cucunya. Apa kelebihan mereka? Ulil aidi wal absar. Hidupnya punya karya cipta. Hidupnya punya talenta. Harus seperti itu. Prinsip kuat dalam hidup lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Tuh. Anak dengan ekor kakap tak kenyang. Tuh kan lain sendiri kan. Dibilang dengan kecil kepala teri gede ekor kakap malah pengen ekor kakap gede. <laughs> Kalau orang punya karya cipta tahu karena bukan permasalahan yang dia miliki, manfaat yang dia miliki ini apa? Itu dia berpikirnya. Memang kita senang diberi dengan banyak harta diberi kita senang, tapi mulailah kita lebih senang memberi walaupun sedikit, itu lebih baik. Berpikirlah bagaimana memberi ke negeri ini bukan mengambil. Mulai kita berpikir apa manfaat saya buat banyak orang, bukan memaksa orang bermanfaat buat kita, bukan. Saya tinggal di Bali ini kayaknya Bali nggak bermanfaat buat saya ya memang Bali nggak butuh Anda gitu loh. Tapi mulailah berpikir manfaat Anda untuk Bali apa. Itu lebih baik. Sehingga karya cipta akan terpikirkan seperti itu. Iya. Wallahi, antum kalau kumpul anak-anak kecil lucu. Ntar tuh ada fasenya tuh anak udah mulai gedean sedikit dah. Biasanya kalau udah mulai gedean dikit, kulitnya nggak selembut bayi. Balita bebas. Ah, beda sekali sama anak-anak 7 tahun ke atas apa dibilangnya itu gulam. Gulam yaitu anak sampai 9 10 tahun itu udah mulai beda. Uh, nanti kalau udah pasca pasca ABG itu 10 12 eh, tahun sampai 15 tahun itu udah mulai tumbuh jerawat. Biasa gitu ya. Sebenarnya jerawat itu cuma siklus dalam badan. nggak usah dipencet, nggak usah repot, nggak usah. Nanti hilang sendiri. Ya, coba dan tak udah tua. Nggak ada nenek-nenek yang sama kakek-kakek jerawatan gitu. Emang bilang sendiri gitu ya. ya kita nggak usah sibuk-sibuk kalau kita mau konaan gitu. Bas walhasil sudah Allah ciptakan kemudian. Cuma karena kita nggak paham. Nah jamaah yang Allah muliakan, Anda jabarkan seperti ini, maksudnya berharap kita ini paham bahwa sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaan. Kenapa dikatakan sungguh rugi di manusia? Iya, salah satu kerugian yang sering dibahas oleh ulama, yaitu ruginya manusia memiliki orang tua yang masih hidup tapi nggak menggapai kemuliaan. Ya, ada hadis di mana Rasulullah mengatakan rugi ma'anku, rugi ma'anku, rugi ma'anku, rugi, rugi, rugi, celaka, celaka, celaka. Man kila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Nih, orang yang hidup memiliki orang tua yang sudah tua salah satunya, tapi nggak bisa masuk surga rugi. Teringat sebuah ayat uh, dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat yang sering dibahas berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan saya juga baru mendengar satu hadis kemarin dari Syekh Alia ya di Makkah ketika beliau di majlisnya di lantai 4 Makkah itu beliau mengatakan bahwa uh, inna fil jannati baban yuqalu babul ummi bahwa di surga itu ada satu pintu namanya pintu ibu Masya Allah. Karena berkhilaf ulama menyebut jumlah pintu surga. Ada yang mengatakan 8, 7, dan ada yang mengatakan tak berbilang Allah Tapi kata beliau ada sebuah hadis yang jarang dibahas. Inna fil jannati baban yukal babal ummi. Bahwa di surga itu ada sebuah pintu di mana pintu tersebut dikatakan pintu ibu. Pintu ibu yang manusia bisa masuk surga karenanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tadharhuma wa qul lahumā qawlan karīman ada ayat yang simpel yang sering dibahas Allah mengatakan wa qadha rabbuka Rabb kamu Robba yarubu, Rob yang menciptakan kamu dengan proses. Robbi Allah, Rob Allah. Karena Rob ini yang dimaksud Allah. Wa qada rabbuka, Rob kamu yang menciptakan kamu dengan proses. Allah ta'budu illa iyahu. Telah mewajibkan menakdirkan kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi sudah kodok, sudah kodar, sudah takdir. Yang namanya manusia itu beribadah kepada Allah. Fitrah manusia beribadah kepada Allah. Ya, orang Islam dulu uh, dikhususkan kalimatnya Allah wa qadara ala ta'budu illa iyyahu. Ada iya punya di sini tauhid. Hanya untuknya Allah yang dimaksud. Tapi kalau orang-orang kafir, wallahu a'lam bisawab. Kalau secara umum manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini kan ayat umum surat Al-Baqarah yang mengabarkan ini umum ini ayat bahwa yang namanya manusia suruh menyembah Tuhannya. Berarti yang namanya manusia itu memiliki pencipta. Ya kalau manusia sudah yakin dia memiliki pencipta, baru kita giring dia untuk kenal Allah. Ya kayak dalam teknik dakwah, bagaimana dakwah ini bisa sukses. Tolong jangan sampai kita bahas iya ke orang yang belum kenal usul. Ya, antum seenaknya saya dapat broadcast dari teman tentang halal haram dan lain sebagainya antum broadcast ke orang yang belum kenal Islam, belum kenal Allah dengan benar, walaupun statusnya Islam, kabur. Kalimun nas bima ya'rifu alaihi secara umum ada ngomong manusia sebatas pemahamannya. Gimana sih mau ngomong masalah furu'iyah? Lawang Allah saja dia belum kenal. Lawang kabar tentang neraka surga saja dia masih belum tahu. Dia belum tahu kalau manusia nanti bakal dibangkitkan di akhirat. Dia belum tahu atau sudah ngomong halal haram, nggak ngaruh. Ana alhamdulillah saya, Ana udah kajian ini rumah 2 tahun kan. Cuman ujian kan di orang tua kan. Orang tua anak nggak benar banget kan sama apa yang anak pahami ini Saya, Anak udah diem aja dia ngomong diem aja. Cuma kan lama-lama manusia kan. Ada batasannya kan. Terpaksa anak ini mau anak itu. Anak bilang, Pak duduk, Mi duduk sini. Terpaksa tak aku nggak mau sudah. Kan? Anak bilang, kalau Allah wa kalau Rasul. Kalau anak udah begitu, orang tua diam semua. Nggak bisa berkata-kata sekat kata pun. Setelah anak ngomong, anak jalan. Dia merasa dia lebih hebat dari orang tua. Ternyata pas dia pulang kata orang tuanya, oh, nggak paham. Jadi begitu tuh kadang-kadang. Kita merasa mampu menyampaikan sesuatu, padahal yang disampaikan nggak paham. Ya, tuh di majlis ini jangan anggap paham semua loh. Kadang-kadang di belakang lebih hebat ketimbang di depan loh. Ya, karena orang macam-macam ada yang paham nggak? Makanya <laughs> kajian yang baik itu setelah kajian siapa yang mau nanya supaya nggak paham bisa nanya. Itu ya, itu lebih baik iya. Ada anak muda mendalamin kitab suci kitab suci agama lain. Oh, sampai minus matanya baca di keluar. Apalagi kitab suci orang-orang Bali kan susah ada tulisannya begini. Setelah dia paham, anak mau berdebat. Kan? Anak mau berdebat ya, menggonggong sana, menggonggong sini. Maka tadi pagi saya katakan orang yang banyak gonggong itu bakal jadi mainan. Seperti anjing yang banyak gonggong, jadi banyak kalemlah seperti singa yang gak usah banyak komentar. Ya. Makanya nggak ada main-mainin singa. Itu kalau anjing kalau sudah mulai menggonggong, orang tahu ini memang gaya bahasa anjing yang menggonggong. Makanya anjing di macam-macamnya macam dibikin pudel, dibikin boni, anjing gitu. Ada pakai dasi kupu-kupu anjing, macam Coba ada yang berani nyepang rambut singa. <laughs> yeah. Ini kan bahasanya Imam Syafi'i kan begitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu kalau bilang diamlah seperti singa. Yeah. jangan hendak menggomong seperti anjing. Orang menganggap remeh nanti. Imam Syafi'i bilang begitu. Makanya kita harus paham pahami kemuliaan dia bahwa dalam diam itu merupakan sebuah mas. Kadang-kadang nggak bisa kita komentari semuanya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ayat ini mengabarkan pada kita sebuah takdir. Takdir yang kalau kita nggak jalani rugi kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perhatikan secara bahasa ini terjemahan. Nanti kita lihat tafsirnya. Allah yang mengatakan wa qadha sifatnya sudah lampau telah Allah takdirkan, telah Allah perintahkan Rob kamu yang dimaksud. Supaya kamu tahu bahwa kalimat Rob bukan Wakodo ilahaka, Wakodo bukan Wakodo ilahuka, Wakodo Rob rabbuka. Supaya kalian berpikir tentang rububiyahnya Allah. Allah telah takdirkan kamu, Allah telah ciptakan kamu. Ya, kamu itu proses hidup. Kamu itu hasil persilangan dua manusia. Yang kalau kamu sadar, Orang tuamu itu sangat berharap punya kamu dulu. Entah mengapa sekarang orang tua kamu itu bilang seandainya nih anak nggak lahir dulu. Kok yang diharap malah nggak diharap sekarang? Ini ada yang salah. Makanya ketika banyak orang menganggap bahwa orang tuanya itu nggak apa nggak ada kelebihan yang dia rasakan dari orang tuanya, ini sebuah kesalahan. Ya, saya sering berhadapan sama anak, anak muda yang seperti ini mengatakan ya Allah saya antum si enak kalau ngomong Ustaz. Masalah orang tua, orang tua hormat, ya orang tua antum orang baik. Kan? Kalau orang tua anak Ustaz, ya Allah saya asal antum tahu aja Ustaz. Ya, anak dibuang dari kecil kan udah gede, anak baru diakui. Gimana anak mau cinta sama dia? Ini masalah hati, nggak bisa dibohongi. Ustaz. Nah, begitu dia bilang, oh begitu. Ya akhirnya kalau antum mau kaji diri antum sebenarnya antum bisa lebih dari orang-orang lain. Kalau orang lain itu orang tua bermanfaat buat dirinya, tapi kalau antum punya kemampuan untuk bermanfaat buat dia. Bukan kata Rasul khairun nas anfa'uhum Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Karena kalau sampai Allah titipkan kamu dalam rahim orang tuamu, pada benih dalam sperma ayahmu, itu nggak main-main. Dan Allah nggak ciptakan semua dengan kebatilan. Rabbana maholak tahada batilan. Nggak sia-sia Allah ciptakan semuanya. Mana kita tahu dari tulang sumsumnya Abi Jahal lahir seorang anak yang mengisahkan Allah. Mana kita tahu Khalid bin Walid yang tak pernah kalah perang ternyata itu hasil benih dari Walid bin Mughirah, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahu ya kekejaman Hindun, istrinya Abu Sofyan yang membantai sahabat-sahabat Rasul khususnya pamannya. Demi Allah, Allah jadikan dia penghuni surga. Mana kita tahu? Ini kesalahan kita kalau sudah berdakwah kita menjudge seakan-akan orang nggak boleh masuk surga kecuali kita itu yang salah. Padahal Yahudi saja boleh bertobat. Orang-orang Nasrani boleh bertobat. Orang-orang yang berbuat syirik pun boleh bertobat. Cuma teknik kita ini membuat mereka enggan bertobat. Itu yang sering terjadi. Aro'aital ladhi yanha abdan idha Ini umum ini ayat. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Orang hanya menerjemahkan masjid dikunci, dikasih portal. Orang bisa ngelengkak, bisa jebol pintu. Tapi lebih ditekankan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat lebih kepada sabab orang enggan sholat karena dia. Antum kenapa enggak sholat? Kan masjid dekat. Ya susah enggak Pak, nggak bisa begitu. Abdul Sulatul mar'i fi di ilal maktubah. Anda tahu kan di situ kan? Sebaik-baik suatu orang laki itu di masjid, ah, di rumah kecuali yang wajib di masjid. Anda tahu kan? Cuma no gara-gara ada dia nanti malas kan? Kadang kita menjadi penyebab orang malas Kita menjadi hakim buat orang lain. Bukan pelengkap kekurangan orang lain. Itu yang terjadi. Ini sering terjadi karena kita nggak paham. Kita cuma mengaku hamba Allah, kita nggak mengenal Allah. Allah sudah katakan mayyahdihi fala mudhillalah wa mayyudhil fala hadiyalah wal huda lillah. Kalau Allah sudah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Pun sebaliknya, wa may yuhinillah fama lahu min Kalau Allah sudah hinakan manusia, tidak ada yang bisa lagi memuliakan dia. Berarti kan masyiahnya Allah. Makanya Abul Ambiya Ibrahim alaihissalam. Contoh yang terbaik yang bisa kita tiru beliau ini. Kalau beliau habis melakukan sebuah kebaikan kepada Allah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Tidak ada kesombongan. Rabbana taqabbal minna ya Allah. terima yang diperbuat ini ya Allah rendah. Wah kalau kasus Ibrahim ada zaman sekarang, dulu sombong. sombong. Ibrahim bikin Ka'bah loh. Ka'bah nggak main-main. Ka'bah yang dibikin yang semua orang sekarang menghadap Ka'bah, semua orang menghadap. Gak ada kesombongan dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Kerjaan dia ngancurin patung. Siapa pembuat patung yang gak kenal dia? Tapi tetap mengatakan dia minta uh, uh, wajdubni wa baniya na'budan asnam. Jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah patung. Padahal kerjaannya ngancurin itu Ibrahim. Gak ada kesombongan karena dia tahu bahwa hati anak Adam di antara dua jari aroma Allah balik balikan Kalau kita yang jadi Ibrahim, dulu sombongnya. Bikin Ka'bah, bisa ada gang kita tulis di Gapura. Rumah yang bikin Ka'bah. Kita status jabatan aja kita pengen tulis di kartu nama. Biar tertahu. <laughs> ya, saya salut sekali kalau teknik dakwah Rasul kita paham itu ada sahih fikih sirah atau beli itu buku bagus sahih fikih Ya teknik dakwah Rasul. Itu pernah ada orang Arab Yaman datang ke Rasul, eh, Arab ya, eh, atau Arab Badui datang ke Rasul. Datang ke majelis Rasul ketika beliau sedang menyampaikan dakwah. Ini Arab Badu ini tanya langsung kepada orang yang hadir. Waina Muhammad. Waina Muhammad. Waina Muhammad. Mana Muhammad? Apa yang kita simpulkan? Muhammad saru apa jamaahnya? Uh, kalau kita mah mentereng sekarang. Nah, yang pakai sorban. Hmm. Yang udah-udah tinggi loh. Soalnya saya sering sekali berdakwah ke masyarakat yang awam. Uh, beberapa tahun yang lalu uh, saat awal-awal saya masih di KPK itu Pak Abdullah yang eh, Ya, beliau bilang sama saya kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa bantu lagi awas Daerah antum lebih berhak lah Ustaz dengan dia gitu saudara antum bantu kami insyaallah. Ya kan diminta tolongnya saya insyaallah. Wallahu alam diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka ke acara macam-macam ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan uh, bulanan di kampung tersebut di daerah Depok Sasana Bahasa. Hei, insyaallah. Cuma ya begitu saya orangnya agak anti-anti pemahaman ini apa ahlu awal jemaah kalau mereka mengaku ahlu sunnah saya selalu mengaku sunnah anda lihat yang zolim motor sampai di parkiran anda lihat penuh amat memang itu masjid penuh Enggak lama ada anak muda ngelihat begini bawa ketimpring Ustadz datang Sallu Nabi <laughs> Anak nengok ke belakang langsung ada ikhwan urusannya tahjir. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimbring betul? Allah maju kena mundur kena serba salah. Lah maju terus. Maju anak. Ya sudah anak maju ke dalam, ya pada salaman atau itu akan masuk karena langsung kelihatan tuh yang akan bahas nih. Oh, ini pasti Pak Kiai. Ya. Karena kelihatan dari jobrokannya sudah kelihatan style itu style Kiai itu sudah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata agak Saya samperin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid itu tahiyatul masjid dulu. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai niatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wah, nanti. Dia bilang anak wahabi. Anak langsung senggol, so tahu dia. Ya, anak subhan ente wahabi kok tahu tahu wahabi dari mana karena memang bahasa Betawi bahasa saya saya kenal sekali bahasa Betawi Bah sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu tidak lama membawa acara bilang e, eh, Ustaz silakan kita bicara jam sembilan. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam setengah sepuluh atau jam setengah dua belas Jadi malam sekali dia. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun, saya duduk lagi sampai Pak Kiai. Ya. Dia liatin lagi kan? Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan di sini. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke. Okay. Wahabinya gak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran terserahlah orang mau bilang saya apa, gitu. Tapi diterima paling tidak begitu. Karena memang Islam bukan lakop, Islam bukan firqah. Islamnya agama. Inna dina indallahi Islam. Tolak ukurnya tuh Allah bukan manusia. Bukan apa kata guru kita membuat sebuah buku mencatat nama-nama ustaz-ustaz untuk ditahdir itu wallahi wahjurhum hajran jamila. Kalau tadi alain teruskan kan? Rabbul Masri wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhum wakila Wahjuhum ajran kalau memang perlu mentahjir dengan bahasa yang baik, alasan yang kuat, bukan kila kola. Ilmu itu bukan kila kola. Ilmu itu kala Allah, wakala Rasul, wakala sahabat. Asal ide dengan syahid. Ini indahnya Islam. Cuma mau bilang apa? Itu yang terjadi. Kullu hizbin bima Setiap kelompok merasa paling baik. Makanya di awal kemarin saya bahas, di bentar lagi Ramadan. Kita yang merusak. Lawang hadis yang bilang puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan, ada yang nyaut, NO. Begitu Kalau memang tidak bisa dilihat, genapkan Sa'ban 30 hisab. Padahal kalau dia mau baca autobiografi Buya Hamka, semoga Allah ke Buya Hamka, ada catatan tulisan kecil beliau Beliau orang Muhammadiyah yang beliau mengatakan bahwa betapa mulianya hadis yang Rasul turunkan ini. Sumber terjadi, wa aktiru terjadi, Semoga Allah muliakan orang yang berilmu. Cuma ke bawahnya taklid. Ke bawahnya taklid. Nah, tidak ada agama dengan taklid. Apalagi taklidin akmar, nggak boleh. Para eh, sahabat mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Agama ini tinggal nyontoh. Jangan buat yang baru sempurna sudah. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ketika ayat ini turun, Kutu Mekah, Haji Wada, beberapa waktu Nabi wafat setelah itu. Sebagian mengatakan ayat-ayat terakhir di ayat Rasul. Sebagian lagi mengatakan uh, yakni uh, eh, idza ja'a wal fat ini ayat-ayat terakhir. Wallahu a'lam Tapi itu memang dekat waktunya. Iya, butuh pekan. Beliau berpidato di hadapan masyarakat mengatakan taraktu fikum misal bayda lailatum kanahari. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Bayanatil hukum. Hukum telah dijabarkan. Diakui oleh dunia. Orang-orang kafir Parsi pun tahu sempurnanya ini agama. Wallahi ma'akmala hadad din. Betapa sempurnanya agama ini. Sampai-sampai sahabat mengatakan dulu, dulu, dulu. Orang Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Islam pas makomnya. Liuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Tampak jelas di wajah orang-orang Islam. Simatuhu min asari sujud. Ada bekas sujud di wajah orang Islam. Nah kalau kita kan kalimat bekas sujud diidentikan sama cemong di jidat. Betul? Adon muslim. Hmm, iya. ya memang kalau sujudnya betul cemong, betul ya. Tapi kan kesian yang udah asam urat nggak cemong cemong, betul nggak bisa sujud. Kadang nggak kesana juga arahnya. Lebih simat min asari sujud lebih baik ketimbang sebelum ibadah itu lebih tepat. Karena orang-orang Syiah juga cemong ditekan sama batu Karbala betul. Nah, nah, nah, nah. Islam lebih ke aplikasi. Buistu liutammima makarimal akhlak. Karena puncak aku diutus untuk menyempurnakan anak manusia. Dan ibadah itu alat bantu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kalau antum perhatikan semua ibadah yang Allah perintahkan akan menjadi sabab datangnya kebaikan yang akan datang. Antum bicara sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wallahi Islam itu memiliki bekas. Maka ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah wa anna muhammad abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. La ikraha fid din, ya. dan paksa dalam beragama, dia bersyahadat. فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليكم إلا بحق Islam. Ini orang sudah bersyahadat. Maka demi Allah tidak boleh dibunuh. Ini orang sudah bersyahadat. Tidak boleh dijarah hartanya. Ini orang sudah bersyahadat. Tidak boleh digibah Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa terbunuhnya satu orang Islam lebih Allah cintai hancurnya dunia ini. Maka aneh saja kalau ada kelompok-kelompok Islam mengatasnamakan Islam menghalalkan darah orang Islam lainnya, sungguh merugi. Menggalang masa untuk membenci pemerintah. Ini negeri kafir, Ustaz. Antum bisa bilang negeri kafir, hukumnya belum Islami. kan? Itu presidennya aja, kan, bininya nggak pakai kerudung. kan? Ini bukan negeri Islam. kan? Antum juga bukan Islam jangan-jangan Karena Islam kan? nenek antum nggak pakai kerudung gimana sih antum bisa mengklaim seperti itu hati-hati ya maka kata Rasulullah Shallallahu ketika salah seorang sahabat diperintahkan untuk menyerang sebuah tempat negeri, ya, ini Nabi mengatakan hal sami itu hal, hal sami itu azan. Apakah kalian mendengar azan? Nah, dari kabilah ini, itu bila itu negeri itu. Biladul Islam sami al azan. Tidak ada larangan orang berbuat baik negeri Islam. Kalau bicara kesempurnaan milik Allah, ini negeri-negeri Islam cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita menyempurnakannya. Dan penyempurnaan itu bukan dengan hujatan, cacian, makian, bom bunuh diri, bukan. Kadang-kadang gara-gara tingkah laku kita Islam tercoreng. Hati-hati takut sama Allah. Sumalatus aluna yawma idin Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal Hati-hati. jarak berbekas. Orang Islam nggak boleh dibohongin. Makanya kita bisnis sama orang Islam harus akadnya jelas. Tidak boleh bayul goror. Tidak boleh beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena keuntungan yang kita ambil dengan cara menyakiti saudara kita akan menjadi awal bala dalam hidup kita. Jangan kita anggap bangga. anak bohong kita. Akhirnya ada untung. Dia pikir itu untung buat sendiri. Ternyata rezeki yang dia dapat dengan cara yang zolim. Ada rezekinya rumah sakit. Ada rezekinya bengkel. Ada rezekinya tukang obat. Iya. Kita lupa rezeki kita itu milik banyak orang. Gara-gara kezoliman yang kita lakukan terjebaklah dengan sekian banyak ujian yang kadang kita nggak mau. Orang Islam tidak boleh digibah. Ya buat orang yang masih suka berdemo, menggalang, menggalang masa untuk mencaci maki pemerintah, ya saya nasihatkan tobat berburu. Karena wallahi tidak ada manfaat yang Anda lakukan. Hujatan, cacian, makian, perubahan itu milik Allah bukan milik manusia. Tentu kan kita harus ada usaha, tat. usaha berubah. Iya. Kalau bicara usaha berubah jihad, tapi sudah ajarkan. Lengkap sudah. Jangankan cara jihad, cara buang hajat aja diajarin. Sempurna sudah, coba kuat masalah ini. Kita punya pemerintah yang zolim. Dulu Muhammad dihadapin sama Abu Lahab, Abu Jahal lebih zolim lagi. Kezoliman pemimpin-pemimpin kafir dunia, Mukaukis, siapa apa eh, Heraklius, ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin kafir saat itu yang Muhammad jadi kekeran dunia loh. Lihatlah Umar Ibn Khattab. Orang yang pernah pegang tiga perempat dunia. tiga perempat dunia. Kebayang gak sama antum? Dunia bulat. Cuma sepertiganya doang yang gak di tangan Umar. Apa karena Umar itu giant? Karena kan orang suka image kalau Umar raksasa gitu kan. Giant. Bertubuh tinggi besar. Galak dan lain sebagainya. Nah, Coba siar Al-Anubal buka tentang Umar. Lelaki bertubuh tinggi, kurus, karena banyak puasa, kulit pucat karena banyak tahajud, mata sayu karena jarak tidur di malam hari. Oh, Umar. Ya. Tapi kalau Umar sudah mengatakan Allahu Akbar dalam sebuah riwayat, musuh di balik sepuluh gunung itu mendengar takbirnya Umar kadang kalau Umar sudah melangkah, diakui oleh ulama dan sahabat mengakui kalau Umar sudah melangkah seratus langkah sebelum tujuan iblis kabur. Umar. Dia lain lah sama kita. Tiap ya, langkah orang setan. <laughs> Seribu niat dalam otak, benar pengen ke masjid. ya, bolehlah kita contoh mereka boleh eh, keberanian Umar boleh, rasa malunya Utsman bin Affan itu boleh tuh. Ya, apa yang terkenal dalam syiar Al-Anubah Imam Az-Zahabi eh, apa karomahnya Utsman bin Affan. Saya juga nggak mudeng, cuman Sony mau bilang apa harus yakin gitu. Utsman itu sahabat yang paling pemalu. Sehingga dia nggak berani datang ke rumah Rasul, Rasul lagi sama istrinya nggak berani. Saking rasa malunya Usman tinggi sekali, Usman itu pernah menghatamkan Quran uh, satu rakaat. Ini saya nggak mundur sampai sekarang, tapi itu sorry, itu bisa buka siar al anubal Imam Azhabi itu ada. Ya, kalau buat kita don't try it at home lah. Ya, nggak apa kita bisa. Jangan jangan coba. Anak berbengkak mata, antum kenapa? Lagi nyamain Usman, jangan. Nanti ada pengajaran-pengajaran kita untuk mengatakan sebulan sekali, seminggu sekali, paling cepat tiga hari, eh, tiga hari sekali itu ya. Imam Syafi'i itu ketika beliau ditanya tentang uh, dalil mengenai apa namanya uh, ayat uh, surat An-Nisa ayat 115 wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at untuk menemukan satu dalil ini Imam Syafi'i ini minta waktu tiga hari aku berdiam diri di rumah dan tiga hari itu aku hatamkan Quran sampai aku menemukan ini dalil. Nah itu ada dalil yang seperti itu. Cuma lagi-lagi jangan sudah. Karena memang kebaikan Quran itu dengan tampil, tartil Quran, tartil. Walhasil mungkin yang kita simpulkan mereka orang yang punya rasa malu sama Allah. Kenapa kau lakukan ini wahai Usman? Aku malu memberikan sedikit kepada Allah. Jadi rasa malunya tinggi sekali. Ya karena dia tahu sekali kesempatan berbuat baik di atas dunia ini kan singkat. Nabinya saja mengatakan bahwa hidup ini seperti batang pohon di mana eh, daunnya rindang. Bahwa karoin lihat ahaulal iman. Karoin lihat eh, rohat tahta zilali sejarah. Seperti seorang pengembara itu yang duduk numpang tidur di bawah pohon kata Rasul. Nabi Makanya ketika Utsman uh, eh, ketika Umar bin Khattab melihat Rasul tidur di atas pelepah korma. Kemudian Nabi berbalik badan. Umar melihat ada bekas lidi daun korma di badan Rasul. Nangis Umar. Nangis. aku jangan jangan jangan takut untuk menangis. Takut kepada Allah. Silakan Umar pun menangis, boleh. Umar melihat di badan Rasul itu ada bekas lidi. Nangis Umar. Apa yang membuat Umar menangis? Sehingga tetesan air matanya jatuh ke badan Rasul. Rasul pun bangun. Mabakai ya Allah. Aku yang buat kau menangis wahai Apa kata Allah? Allah ya rasul? Kau manusia yang pertama, kau manusia yang pernah Allah ciptakan paling sempurna di atas muka bumi ini. Kau kekasih Allah. Tinggal kau minta tempat yang layak untuk tidur. Kenapa tak kau minta wahai Rasulullah? Senyumlah Rasulullah mengatakan kepada Umar. Mali wa mali dunia ya Umar, Apa diriku dibanding dunia ini Mas Masali wa masali dunia karraha tata sedari sejarah. Hidupku dibanding dunia ini seperti orang yang numpang istirahat di bawah pohon dia tuh. Selesai istirahat dia tinggalkan tuh pohon dunia ya pohon itu. Demi Allah wahai Umar. Dalam mimpiku tadi aku melihat istana yang terbuat dari emas. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di depannya. Aku bertanya kepada Jibril, siapa dia? Jibril mengatakan itu adalah Rumaisah binti Bilhan, Ummu Anas bin Malik. Orang yang masih hidup, wujudnya sudah ada Aku bertanya kepada wanita tersebut, ini istana emas milik siapa? Kata wanita itu, ini milik Umar. Wallahi ya Rasulullah, wallahi. Sampai Orang-orang yang mentalak dunia. Orang-orang yang tak membutuhkan dunia. Allah jadikan dunia datang menunduk kepadanya. Allah penuhi dadanya dengan keberkahan. Karena dia tahu sekali dunia seperti sayap lalat, sayap nyamuk. Tidak ada yang dia banggakan dari dunia. Yang dia tahu cuma di dunia tazawwad. Wa tazawwadu fa'inna inna Berbekalah kalian, berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bukan mencari kesalahan orang lain, bukan, bukan, bukan. Apalagi sampai urusan sama orang tua wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Allah yang mengatakan ihsanan. Bukan bukan sekedar hasad ihsan. Ihsan antum tahu kan? Antak budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Anta muhsin ya akhi. Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidain ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan kamu nak. Ayat lain menjabarkan ayat ini. Wa lahuma janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbi kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu merendah di hadapan orang tua. Merendahlah kamu mbak burung di hadapan induknya. Sekali-kali lihatlah pilih burung di hadapan induknya. Terbang sudah bisa, cari makan pun sudah mampu. Kalau ketemu induknya tetap ah orang tetap boleh anak orang mulia merendah, Enggak ada perubahan gaya dan suara kalau orang tua. Kita boleh sedikit belagu ya Allah para anak buah kita tuh kenapa? Eh, apa? Oh, hmm, eh, harusnya begini, bikin, bikin langsung gitu ya. Tapi sama orang tua ya. Tapi itu orang tua asik. Ah, ah gimana Pak? Enggak usah. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Orang tua anak sama kita terus akhirnya. Wabil walidaini ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Ada tidak ada orang tuamu berbuat baik. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Anak muda datang ke Rasul, "Izin mau zina." Ini sahabat minta izin potong kepalanya anak. Dia datang ke Rasul pengen zina. Nabi sih tenang sekali kata Rasul, selai tayyakhir. Ya udah Sudah sholat belum? Lama, selai. Sholat. Pantas belum sholat. Dengan zina wajar. jadi Habis sholat dia datang lagi ke Rasul. Aku sudah sholat ya Rasulullah. Izinkan aku berzina. Astagfirullah. Jawab Rasulullah. Ketika sahabat nggak sabar ngadepin orang Aku kata Begini begini. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Ya malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu kalau kau berzina. Jadi dihantam hatinya. Kamu nih manusia, kematian kamu itu nggak menghentikan tujuh turunan kamu. Babat bibit bebek bobot tuh penting sekali. Sejarah itu kau sejarah itu dibuat dari dirimu sendiri. Ketika engkau mengetahui bahwa memang inilah nabda. Seorang anak bukan mengatakan ini bapak saya, inilah saya gitu loh. Innal fatama yakulu ha'adada wa laysal fatama yakulu kanabi. Ada pepatah bahasa Arab begitu kan? Bahwa seorang pemuda itu yang berkata inilah saya. Bukan inilah bapak saya, bukan. Pemuda itu berani mengatakan ha'anada. Inilah saya. Makanya saya sampaikan kemarin ketika Asma binti Abu Bakar mau dipeluk sama Abdullah bin Zubair bin Awam, karena kan Asma buta di hari tuanya kan. Ter apa jepit sudah pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini mau dibunuh sama panglima yang munafik itu Al-Hajjaj As-Sakhafi itu. Dia datang ke apa dia datang ke uh, ininya ke ibunya Asma binti Abu Bakar minta dipeluk dan dipeluk ternyata baju besi dikenakan. Asma marah. Ini kan cucu dari Zubair, uh, cucu dari Abu Bakar asli dikasih Rasul. Ini Inikah anak dari Zubair bin Awam si penunggang kuda Rasul? Inikah anak dari Asma binti Abu Bakar, wanita sedang bergelar keluarga tiga? Ingin menghadapi musuh, syahid menantimu menggunakan pelindung. Buka baju Buka baju munafik. Hadapi musuh. Biarkan pedang si munafik itu menggores, menggores kulit munafik. Biarkan darah bercucuran lagi sebagai bukti syahid benar, Buka bajumu. Jadi mereka orang yang la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Mereka orang yang tidak pernah takut dengan dunia. Mereka tahu sekali apa yang mereka perbuat ini bertaut dengan sesuatu yang akan datang. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belat, manusia mati meninggalkan kebaikan. Ini yang dia jaga. Ini yang dia jaga di hadapan dunia. Karena kalau bicara dunia bakal dia tinggalkan. Apa sih dunia? Ma'akala fa'abna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masih wa dhalik wa dahibun wa tarikuh linnas. Ya dunia apa? Dunia apa? Makanan yang enak pun cuma di mulut, baju yang bagus pun cuma di badan. Justru yang kau miliki bakal kau tinggalkan imah hilang, diambil orang atau usah atau menjadi waris. Itu dunia sudah. Tapi wa fa amdo Yang kau sedekah itu yang bakal menetap. Ini yang dia perhitungkan. Maka dia tahu sekali kalau sampai dia berbuat sebuah keburukan, efek buruk pun akan berdampak. Memang tidak ada karma dalam Islam. Tapi Islam berkeyakinan tentang al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Faman manis kalau berarti, khair. manis kalau berarti. Dia berbuat ihsan, Islam tawarkan berbuat ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Iya, dia tidak butuh manusia. Kalau bicara yang sunnah ya, kalau bicara yang wajib kita dizaharkan. Ya nggak boleh yang yang wajib kita ngumpet-ngumpet tuh nggak boleh transparan. Antum mau keluarin zakat dia bilang ini zakat mal anak. Katakan. Ini antum pegang deh. Aku ini udah pegang aja. itu begitu ngomong apa zakat zakat. Zakat zakat. Nanti orang salah sangka karena itu wajib hukumnya. Antum sholat lima waktu ya zaharkan. Mau kemana? Sholat Johor, Gak usah pakai mulut mau kemana? Ada deh, mau kemana? Ada. Abang masya Allah. Ya. Kan? Sampai kita puasa kan wajib. Nanti kalau ada orang yang mengajak kita berbuat yang enggak-enggak bikin kita emosi, suruh katakan apa? Afan, anak imron Sa'id ya. Maaf, anak puasa. Suruh bilang, anak puasa, jangan ini Tapi greget ngomongnya. Ini imron Imrun ini anak puasa. Jangan anak puasa. Jangan orang. ya orang Islam itu harus greget yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan. Ya. Haji juga begitu. Antum kan memang tidak ada walimatus safar, tapi wasiatus safar kan ada. Ya antum kumpulkan orang-orang anak-anak antum, kumpulkan semua keluarga kumpulin. Ya anak, istri, cucu atau kalau sama istri jalan berdua ya anak cucu ya sepupu kita kumpul kita ngomong dah sedikit dah ya Allah assalamualaikum waalaikumsalam abah sama mama nih insya Allah mau kembali perjalanan panjang yang Allah alam balik apa enggak enggak tahu terserah Allah kalau balik kita kumpul lagi enggak balik ya minta maaf karena mungkin pernah jadi orang tua yang gak pandai dalam mendidiknya. Malumin orang tua kalian manusia tempat kesalahan dan dosa. Kalau ada hutang piutang dalam masalah hidup kami, insya Allah dibayarkan. Tuh di atas lemari sudah saya di dua tas. Itu tas yang pertama isinya itu ya berkas-berkas lah. Hutang piutang. Kalau nanti saya nggak ada umur, tolong buka tugas, lihat utang apa aja ya. Nah, tugas yang kedua inilah solusinya. Apa pak? Utang juga. <laughs> oh ya, pak. Enggak, maksudnya sih wasiat. Mau utang, mau utang wasiat lah ya. Wasiat. Ya, kita harus jujur ya, bantu doa, doa anak yang soleh ini, masya Allah. Ya. Karena biar bagaimana kan orang tua pernah mendoakan kita ketika kita belum pernah mendoakan dia, bro. Saya tuh insi berbagi aja lah ya. Karena memang aktivitas saya pakai motor, kadang-kadang saya Jakarta, Bandung, Purwakarta, saya sengaja pakai motor, sengaja. Saya tuh bisa berhenti di mana aja, berhenti di uh, di supir-supir truk di daerah Rawang, apa gitu, Kosambi, Purwakarta, saya berhenti. Cuma pengen tahu dunia mereka gitu. Di situ saya bisa mengambil hikmah bahwa ternyata memang ya kalau sampai anak itu membenci orang tuanya salah. Salah. Ya, ini orang-orang yang kasar-kasar, supir-supir truk gede itu kalau ngomong, eh, jangan sampai ada anak kayak kita gitu ya, ada kata-kata seperti itu. Saya bilang sama anak-anak yang yang nggak suka sama orang tuanya, saya bilang tobatlah kamu nak. Jangan jangan kamu remehkan orang tua mudah Ya habis gimana Ustaz? Orang tua saya gini-gini. Udah, udah, Salahnya orang tua sebenarnya anak. Terima Karena Allah ciptakan dalam kerja nggak main-main. Orang tua juga ngeluh begitu. Apalagi kami Ustaz ya Allah Ustaz. Perasaan buruk kemarin bawa nih anak di perut kan. Lahir dengan susah payah, taruhan nyawa. Kami timang dia cinta walaupun banyak kekurangannya. Ya Allah, udah besar melawan sakit, sakit. Sakitnya di sini kan. Sakit betul-betul sakit. Saya tuh sempat kasus kayak gini saya bingung. Aku bisa dilihat begitu kasusnya saya nyata. Saya saya sampai nggak bisa jawab waktu itu ya Allah. Karena saya kan di dunia anak-anak muda di kampus di mana saya bergaul juga sama mereka ini. Apa yang saya ucapkan ini? Kalau saya bela anak, orang tua nggak ribut. Kalau saya bela orang tua, anak nggak ada yang mau ngaji. Sampai sekarang saya buka pesantren para manula tuh di Bogor karena memang dari 100 teman saya 70-nya itu orang tua aja. Saya sering dialog sama mereka. Sampai saya nggak bisa jawab, terjawab dengan ujian buat diri saya sendiri. Saya banyak minta maaf sama anak-anak karena jarang saya di rumah. Kadang-kadang saking jarangnya saya itu saya suka bilang sama istri saya itu, <laughs> ini anaknya tinggian dikit, iya, nggak ya. pernah lihat saya ya Allah ya hingga pernah saya datang waktu itu saya dari bukit tinggi ya bukit tinggi ya saya bawa rambutan saat pulang dari Aceh pulang sama pulang saya saya pulang di rumah itu saya duduk depan rumah ini pelajaran buat saya pribadi buat orang yang benci orang tuanya ya, saya duduk di depan rumah saya bawa itu apa buah-buahan saya punya kebiasaan kalau duduk tuh saya taruh handphone saya taruh buku apa semua di meja nikmatin lelah deh. Nggak lama tuh kopi datang. Seduhin kopi ya Allah. Kelihatan satu bulan walaupun masih asar ada kopi. Duh, tahu aja sih. Nggak lama anak saya yang kecil datang tuh sudah agak gede itu anak. Ya. Kecil, abu ya, abu ya, abu ya. Ya Allah. Ya, ya, saya ya, saya datang. Saya nak ya, nak, kau nak, ya, Ah. kita bantu ya Allah, enak dia pulang kerja ketemu anak tuh masya Allah. Dia turun dari pangkuan saya, dia lihat tas yang saya bawa. Ternyata memang dia tertarik sama duku. Memang masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya mirip di orang dia. Ya. Diambil itu duku, dicemplungin ke kopi saya. Saya kan ketawa. <clears throat> Aduh, ini anak udah lucu aja anak mah ya. Saya pikir segitu doang udah ada tuh. Ternyata duku sama kopi diaduk. Kan jadi keluar Betawi saya kalau begitu ya. Tahu aja babinya suka ngopi sama duku. Cuma jujur loh, jujur loh. Saat itu saya berkata dalam hati ya Allah, kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini. Saya makin tua makin kayak anak kecil, betul? Orang kan makin tua makin kayak anak kecil kan? Kalau saya makin tua makin kayak anak kecil. Anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini. Pulang kerja duduk dikasih kopi. Saya yang tua datang. Saya ambil duku saya cemplungin. Hmm. saya aduk. Kira-kira anak saya nerima loh. Mungkin dia bakal ngomel, mama mata di mana sih? Abi mata di mana sih? Lagi ngopi dituangin, ah bisa ribut. Saat itu saya tersenyum melihat itu ya Allah. Ini anak berkata dengan tidak berdosanya, Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa? Banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya. Tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab. Saya jawab. Karena saya takut dia kecewa. Sudah jarang ketemu, nggak bisa menjawab, Kecewa dong. Saya jawab, ini handphone bu ya. ini buku bu Buya, ini Buya. Saya, saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya. Ya, kalau nanti saya sudah tua, saya cerewet, saya banyak nanya, dia mau jawab dong. Kamu sama siapa, di mana, bersama siapa, kemana? Mau jawab Atau dia berkata mungkin, Abu ya cerewet. Bapak cerewet. Ini pelajaran. Ternyata memang betul. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang Buat kita yang membenci orang tua kita Yang mengatakan orang tua kita begini begitu Demi Allah yakinkan Dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita Kalau kita nggak manfaatkan rugi Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur kepada Ini rumus yang paling gampang Anda yang tidak suka sama ayah Anda tidak suka sama abi Anda. Tidak suka. Habis ayah galak yang manusia kan, ya Allah, punya orang, uh, masya Allah, ya sudah, sudah, sudah, sudah. Coba sekali-kali niat bapakmu lagi tidur coba lihat. yang gak usah ngomong lah, pokoknya jalan tidur lihat aja coba deh Siang kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat, di cari tempatnya yang ada di balik dia tidur. Coba lihat wajahnya kita coba. Ya Allah Abah Ya Allah Bapak Ayah Abi Perhatikan wajahnya perhatikan Subhanallah Kerut di kening ayah sudah mulai banyak ya? Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih Coba Giginya sudah mulai tanggal Coba lihat Rambutnya yang hitam sudah memutih. Coba ya. Lihat tangannya urat di mana-mana. Coba perhatikan, perhatikan. Napasnya mulai terpengar. Coba ya. Ini, ini, ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak. Makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Atau kau yang membenci ibumu, kau yang membenci ibumu. Wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Ya Dari tua yang sedang tidur. Coba lihat ya Allah, Allah. Telur di kening mama sudah mulai banyak Mata mama yang hitam sudah mulai bersebab putih Coba lihat, lihat, lihat, lihat, lihat Pipinya yang cabi sudah mulai turun Lihat, tatap wajahnya Giginya sudah mulai tangan Matanya yang indah sudah mulai bersebab putih Coba lihat ini orang yang ku benci, ini orang yang ku bilang paling galak. Subhanallah, berapa lama lagi kau berjumpa dengan dia? Mendingan besok pagi, besok pagi temui mereka. Temui mereka sudah. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok lagi bangkai kita cium dari mereka. Kalau nanti sudah tidak ada air mata nggak menghidupkan mereka, Sesaat kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Al-jannatu tahta abdamin ummahat. Buktikan bahwa sorga di bawah telapak kaki orang tuamu. Bagaimana membuktikannya? Angkat dia setinggi mungkin. Contoh Uwais Al-Qarni itu contoh. Seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Nabi Nabi katakan pada Umar, nanti di masamu ya Umar temui Uwais. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang akan hidup di zamanmu nanti. Orang yang belum ada, Nabi sudah muliakan dia. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni kalau sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Karena dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada lebih dari 30 malaikat merebut kepada Allah minta izin minta izin untuk membawa ijabah doa. Karena ada orang yang mengatakan alhamdulillah di sela-sela ujian berat dalam hidupnya. Ya, ini dikaitkan dengan ini. Kalau Huwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tapi nggak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu penghafal Quran, tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu ulama besar, tidak. Riwayat hadis pun tidak. Tidak ada hadis riwayat Uwais, tidak ada. Apa sih kelebihan Uwais? Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Uwais tahu sekali kalau dia punya ilmu lebih bukan untuk mengkritik orang tuanya, tapi menutupi kekurangannya. Itu lebih baik. Bahkan kalau perlu dia menghajikannya. Bahkan kalau perlu dia sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya ketika masih hidup dulu. Sehingga yang paling berhak memandikan mayit orang tua adalah anaknya sendiri. Antum kalau biasa mandiin mayit, antum bisa tahu. Ya. ya. Mungkin orang tua antum masih ada, tapi kan kakek antum ini kan orang tua atau paman antum itu orang tua ketika diguyur itu air setelah dibubuhkan air, ini, diguyurkan air, kemudian kita mulai membasuh. Ya, kita basuh, ya Allah. Ini tangan yang kemarin saya nganjek ini. Ini tangan yang kemarin saya cium. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir. Sekarang seolah dan dingin di hadapan saya ya Allah. Kita basuh benangnya ya Allah pun dipudarkan lalu sendiri dan cukup Ketakkan hati dengan seperti itu cukup kita basuh kepalanya ya Allah ingat kita juga pernah disampoin dulu sama ini orang kita bersihkan maka kalau anak lebih mencintai lalu bersihkan kukunya giginya sampai kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu wal jaza sil amal balasan tergantung perbuatan balasan tergantung perbuatan Allah akan buktikan anakmu pun akan seperti itu denganmu. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kita butuhkan cuma ada orang yang mentalkinkan kita nanti ya. Ketika kematian mendatangi kita, badan terbujur kaku, mata terbelalak menghadap langit. nafas mulai terpenggal. Saat itu kan yang kita butuhkan talkin Ya? Anak yang memegang tangan kita mengatakan lagi Ilah Ilah Ruh, inna ruh Inna ruh Ida gubidu tabiahul basar Kata Rasulullah Ruh itu kalau dicabut mata ngikut ah. Mungkin kita menangis Menangis membimbing orang tua hingga akhir hayatnya dengan la ilaha illallah. Tapi tangis bahagia karena membimbing mereka husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Mungkin jadi azab. Jerogia. Tapi Nabi pernah dipentangkan alam kubur pernah dipecahkan dalam kubur Rasulullah alam barzah. Nabi melihat ada orang yang sudah dicambuk oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat. Dicambuk. Wallahi berhenti cambuk malaikat tersebut. Bertanya ini mayit, "Ya malaikat, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Aku orang yang layak dicambuk. Apa kata malaikat? Kifa adribu. Bahwa dan istighfar Bagaimana aku bisa mencambukmu? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Bahkan istighfar anak yang soleh menghentikan cambuk malaikat untuk orang tua mendukung. Dahsyatnya memiliki anak yang soleh. Dahsyatnya dapat ridho orang tua. Maka sungguh merugi sekali kalau sampai Nabi mengatakan rugi ma'anfu, rugi ma'anfu, rugi ma'anfu, rugi, rugi, rugi. Kerugian yang teramat sangat. Orang yang didekati oleh kebaikan tak bisa menggapai kebaikan. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum Sampai ukurannya fala takul lahum Uf itu beda-beda terjemahannya. Ada yang cicu, ah, ada yang ambil nafas. Begitu aja nggak boleh loh. Sulan, ambilin air. Iya, cepat. Iya, nggak boleh tuh. Iya, langsung iya lah, iya aja lah orang tua sudah iya aja lah. Jangan pernah menentang karena memang keberkahan hidup karena itu gitu loh. Ya apa artinya harta yang banyak, anak buah yang banyak, tanah yang luas, istri yang cantik, anak yang lucu. Kalau kita nggak akur sama orang tua, apa artinya? Nggak ada manfaat hidup. Kau mulia di mata manusia, tapi kau dibenci sama orang tuamu, wallahi kerugian dalam hidupmu. Ini yang bikin gemeter Abu Hurairah ini. Ketika dia masuk Islam, ibunya nggak mau tegur dia. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah berdoalah untuk ibuku ya Rasulullah. Dia tidak mau menegurku ketika aku masuk Islam. Abdurrahman bin Sahar ini. Nabi mengangkat tangan ke langit berdoa. Dia tahu kalau Nabi sudah berdoa mustajab. Maka dia kembali ke ibunya mengucapkan salam. Ibunya pun mengatakan waalaikumsalam. Kerugian buat kita. Nah jamaah yang Allah muliakan. Inilah keindahan Islam. Kita digiring untuk memahami kemuliaan Islam dengan sesuatu yang betul-betul kita berilmu karenanya. Makanya hidup ini bagaimana menggapai keberkahan. Yang terkadang tidak hanya matematik dalam kehidupan. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, usia 40 ada istilah doa tadi auzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ini tubtu ilaik. Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa dalam doa ini ada permohonan agar mendapat ilham serta keinginan yang kuat dan taufik dari Allah Ta'ala. Ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura. Rabku ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Susah sih Ustaz bersyukur kepada sesuatu yang mengecewakan. Ya cuman lain syakartum la azidanakum sudah lah. Kalau Anda biasa bersyukur, kemuliaan Anda akan dapatkan. Jangan pernah kita menjadi orang yang nggak pernah bersyukur karena kemudahan datang karena syukur Yang kedua dikatakan bahwa kita mengislah diri kita ini kalau tidak rugi karena kematian makin mendekat, umur ini makin hari makin dekat lubang kita. Makanya saya suka bilang banyak orang kalau ulang tahun pada pakai nyanyi kan aneh betul. Panjang umurnya, panjang umurnya. Saya bilang panjang umur dari mana? Ini lubang kubur, ini lubang kubur panjang. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, apa nyemplung betul? Dari mana panjang? Pendek, panjang sih. Nyanyi panjang umur mungkin bisa ya, kalau gitu kita balik aja kita pengen nggak diundang besok ya orang suka begitu ya ah, ah. hidup ini makin sedikit makin sedikit makin nah, makanya kita menginginkan kepada Allah untuk bisa memperbaiki, memberikan kemampuan kita untuk memperbaiki diri kita, keturunan kita, keluarga kita agar kedepannya lebih baik. Makanya ada istilah itu tobatnya orang tua itu merupakan pintu hidayah buat anak-anaknya. Jadi ada orang mengatakan saya ngerti hukum Islam ini ketika anak sudah gede-gede Ustaz. Kayaknya sudah terlambat Ustaz. Gak ada kata terlambat orang hidup enggak ada kata terlambat. Ya, Allah utus Nabi Khidir menjaga harta anak yatim. Alasannya simpel kok, apa? Fakana abuhuma Fakana abuhuma soleh. Karena orang tuanya orang soleh. Jadi kalau kitanya di hari tua kita soleh, dekat sama Allah, salah satu bentuk kesolehan itu kita bertobat dari masa lalu kita. Ya, karena orang ini yang penting ujungnya, bukan awalnya. Ya kalau kemarin di penjara saya sempat bilang di penjara sini, kalau bukan, Ya. saya bilang sama orang-orang yang di penjara itu, ya Pernah ada zaman uh, hikayat Rasul mengabarkan dalam Sahih Bukhari tentang orang yang membunuh 99 orang. Mau bertobat kata pendeta udah nggak ada tempat tobat karena banyak yang kau bunuh dihabisin itu pendeta jadi 100. datang ke orang soleh katanya bisa bertobat ke sebuah tempat datanglah ke sana di tengah jalan dia mati Kalau perintahkan malaikat suruh ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat tobat lebih dekat ke tempat tobat ya Allah. Ada khidul jannah masukkan dia ke surga. Allah perempuan yang menjual diri seumur hidup. Yang ketiga dia bertobat, tidak ada yang mau menerima tobat dia, jijik lah orang. Kita kadang-kadang kalau tahu siapa dia dikasih minum aja nggak bakal minum kita jijik kan. Sehingga yang mau menerimanya itu salah satunya makhluk itu adalah anjing, anak anjing yang kehausan. Yang dia mau berbuat baik nggak terima sama orang diambilkan air dari sepatu kulitnya anjing itu minum. Dan setelah anjing itu minum dia mati. Sabab itulah dia masuk surga. Ngasih minum, apa kita di anjing aja nggak Bukan begitu cuma hanya ya. Ini yang menandakan Allah Ghafurur Ya, sungguh rugi loh kalau kita nggak sampai. Padahal sudah katakan, ya ibadi, ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an lata itu kan kemaghfiratan Islam. Allah panggil orang yang berdosa ini dengan ya ibadi. Kenapa? Karena hamba Allah tidak ada yang maksum. Kecuali para nabi dan rasul yang dimaksumkan. Tidak ada orang suci, orang maksum tidak ada, Tidak ada. Kan ini kultus dari mulut ke mulut, orang suka begitu ya. Bahwa anak punya guru Gitu. Nggak ditemuin dah di pojokan dunia manapun yang kayak dia tuh. Orang suci kan. Tiga tahun sebelum dia meninggal kan, dia nggak injak bumi kan. Lebih kan lebih kalau ngobrol kan. Setelah diteliti betul dia nggak injak bumi sakit digotong-gotong suruh Orang itu kan mulut ke mulut kan kadang kadangnya Ketika dia meninggal semua sedih kan kehilangan orang soleh kan? orang yang betul-betul nyaris maksum kan? Oh kalau masalah orang tua mati kemudian diputuskan begini dah tanya sama tanya bapak mati bu ya alhamdulillah emang kenapa aduh waktu hidup kuat istri jadi saksi loh jadi kan orang ini gede gitu ya, karena omongan, karena kasar kusuk. Nah kita percaya aja, udah. Ya itu namanya taklid. Taklidil amal tuh nggak boleh di Islam. Manusia itu pakai salah dan dosa. Kebaikan sebanyak apapun yang dia lakukan tetap kurang. Ya bahkan pernah ada seorang pemuda gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Dua kali tawaf dia bilang sama sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Aku tawaf pun menggendong dia. Sudahkah aku bayar kebaikan dia? Marah sahabat. Jaga lisanmu. Satu hentakan nafas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Jadi jangan pernah kita merasa cukup. Makanya tafsir Ibnu Katsir ketika menerjemahkan makna Allah, bismillah aku buka tafsir Ibnu Katsir, nanti beliau menjelaskan tentang makna Allah. Allah itu ilah wa Allah itu ilah wa walah, seperti sijil, sinju, wajil. Allah ilah wa Yang dimaksud ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang Islam yang betul-betul mengerti dan dia tidak mungkin merugi dalam hidupnya, ya dia ini dia akan memanfaatkan kemuliaan. Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Iya makanya kita belajar, kita belajar. Tidak ada yang pinter. Anak di sini bukan lebih pinter daripada antum. Kita belajar bareng, sama. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ditanya sama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayah? Sampai kau masuk kuliah lahat esok hari. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Semoga Allah bolehkan kita insya Allah jauhkan dari yang namanya rugi. Karena demi Allah kalau tidak sungguh rugi akan kita rasa. Insya Allah manfaat yang sampaikan buat saya pribadi dan sekalian mungkin kita bisa berdialog atau masih ada waktu silakan. Akhirnya, ditanyakan yang saya sampaikan dari dipahami. Moga silakan ibu-ibu di bawah mungkin ada yang mencatat pertanyaan silakan. Kita kasih waktu eh, tiga uh, menit lah untuk mencatat ya, eh, pertanyaan. Ya, uh, pada silakan eh, di bawah. awalnya bisa and uh, Baik, Fadol, silakan ada yang bertanya mungkin? Ya, ya, baik yang disampaikan maupun hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan esok atau apa silakan. Fadol. Ya, Ustaz, bagaimana tanda Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah? Akhirnya Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan keriduan yang Allah akan turunkan kepada seseorang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa jannati. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keridoan yang Allah harapkan kita miliki ketika kembali kepada Allah adalah keridoan yang menyebabkan kita bisa masuk golongan hamba-hamba Allah. Fadhuli bi'ibadi wadhuli jannati. Golongan hamba Allah ini dikatakan hamba Allah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Ubudu itu perbuatannya. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Isim fa'ilnya abdul, hamba. Jadi masuklah golongan hamba-hambaku dengan beribadah. Maka keriduan dapat karena ibadah yang kau lakukan. Maka Allah mengatakan mimma taratu Ketika kau melakukan yang wajib itu menimbulkan keriduanku untukmu. Apalagi kalau nanti kamu hiasi yang wajib dengan yang sunnah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ridhonya Allah itu menyebabkan cintanya Allah. Jadi jadilah hamba Allah yang benar dengan bahasan detailnya tentu. Orang jadi hamba Allah itu ketika dia berilmu tentang Allah, paham tentang usul salah dan lain sebagainya. Eh, baru masuk kategori nanti Allah bakal ridho sama orang yang seperti itu. Jadi orang yang diridhoi sama Allah otomatis orang yang memiliki bekas ibadah karena ibadah yang benar, ikatan yang kuat. Harusnya kalau bahasa Syekh Salim bin Hilal itu beliau mengatakan musyaratah, murokobah, mujahadah, taslim, ridho. Atau nah, melihat dalam syarah Tazkiyatul Nafs Al-Anbiya wal Mursalin Ustaz Salim bin Al-Hilali Beliau mengatakan ada beberapa tahapan dalam tazkiyatul nufus Yang pertama musyarakah Yang kedua murokobah Yang ketiga mujahadah Yang keempat taslim Yang kelima ridho Apa musyarakah Ustaz? Musyarakah itu mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat mengikat diri kepada kuat. Kemudian murokobah itu mendekatkan diri dengan ibadah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena tidak mungkin dapat hidayah tanpa jahadufina Dan dianahum sebelumnya. Kemudian taslim tunduk patuh berserah diri. Taslim ini efek cinta, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. efek keingkiat dan kogol taslim itu di dalamnya ikhtiar dan kabul, tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Baru kita bicara ridho. Jadi ada tahapannya. Mungkin bahasa nanti untuk ustaz yang lain lah membahasnya Uh, ah, besok atau uh, Syafiq bersama nanti atau bisa kaji beliau tentang apa? Bertanya sama beliau tentang masalah tazkiyatun nafs. Ya, Masya Allah. Bagaimana ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar? Ya Lailatul Qadar itu merupakan malam yang Allah turunkan hanya di bulan Ramadan. Ketenangan yang datang di bulan Ramadan di Lailatul Qadar dan malam tersebut malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kita disunahkan baca doa istighfar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa apa ciri-cirinya Ustaz? Ya doanya diijabah, diampunkan sama Allah. Orang yang diampunkan sama Allah apa? Ya ahlul jannah. Mungkin dia belum meninggal, belum masuk surga, cuma tingkahnya tingkah penghuni surga. Apa tingkah penghuni surga? Yakni yaqulu salaman salaman la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman. Penghuni surga itu lembut tutur katanya. Ashabul yamin, orang-orang dari golongan kanan. Gampang memaafkan orang lain, ya, meyakini bahwa dua itu silahul itu penghuni surga. Allah Bismillah, warahmatullahi Ustaz. Saya pernah membaca hadis bahwa Rasul sebelum makan hanya membaca basmalah. Tapi Ustaz banyak orang tua yang mengajarkan doa mau makan yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa ini suatu masalah? Ya bisa Mas Bulo, bisa Mas Budi. Mas Bulo masalah buat lo. Mas Budi masalah buat dia gitu ya. Kalau Rasul sudah contohin, jangan saingi sama ucapan yang lain. Ya. Karena nggak ada lagi yang lebih baik kecuali ucapan Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Makanya selalu ada mukadimah tuh khutbatul hajjah. Fa'inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk petunjuk Rasulullah itu. Nah, kita mulai nerima dah kalau yang namanya agama itu sudah kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat. Ya, walaupun siapa mengatakan sebuah kebaikan kalau bertentangan dengan kalam Allah dan hadis Rasul, tinggalkan. Baru itu pendapat Imam Syafi'i kan. Kalau pendapatku nanti bertentangan dengan hadis yang kau ketahui wahai Ahmad bin Hambal, buah pendapatku ke tembok. Iya ya, jadi uh, uh, yang sohi yang baca basmalah, bismillah. Sama dengan doa buka puasa nanti ya, baca bismillah. Bismillah minum. Habis minum baru tahap doa wa bataratil uruf wa sabatil ajil insyaallah. Tajil, makan kurma, ganjil, umur, sholat. Jangan iftar, iftar nanti habis sholat. Jangan berat-berat. Makanya Fariha iza aftoro bahagia kalau orang yang mau iftar ketika puasa bahagia. Ya ini sudah selesai sholat. Kita kalau habis iftar terus mikirin sholat wah Surat surat. Ya Allah, Yang jangan Siksa sendiri. Bismillah, saya Ayah saya telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Selama ini saya berusaha untuk minum walidain tapi masih sulit mencintai. Apakah saya tetap dosa? Iya, Anda dosa. Anda dosa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya Alasan ini saya katakan Anda berdosa. Karena kalaupun orang tua Anda mengajar Anda untuk berbuat dosa maksiat, jangan taat. Tapi Allah katakan sahib huma fid dunia. jadikan dia sahabat. Ya. Sudah jangan hakimi orang tua kita. Jadilah penutup aib orang tua kita. Minta Allah lembutkan hati kita ini. Itu bisa menerima siapa orang tua kita. Itu lebih baik. Assalamualaikum. Bagaimana bagaimana perlakuan kita kepada kepada bukan ibu kandung kita atau ibu tiri. Ayo kan orang, ibu ibu tiri kan orang tua walaupun dia bukan ibu kandung kita yang nanti beda-beda apa makomnya beda-beda. Tapi dia itu mahram kita kenal nikah sama orang tua kita ya. Ya dia kekasih hati ayah kita. Kalau kita mencintai ayah kita harus bisa mencintai yang dicintai. cintai. Ya. Kalau Anda betul-betul mencintai ibu Anda, Anda harus belajar mencintai yang dia suka. Ya, begitulah merasa anak tiri kepada ibu tirinya. Tapi tetap atau lima makhlukin lima maksiat Tidak taat dengan makhluk itu maksiat kepada Allah Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tinggal jauh? Alhamdulillah, ya Allah, ini alat-alat canggih di depan kita loh. Kita bangga ditelepon sama temen, bangga telepon pejabat, bangga itu masya Allah. Masa kita nggak pernah bangga mendengar suara orang tua kita sendiri sih? Kalau orang anak orang kita beliin handphone, kenapa orang tua nggak kita beliin sih yang canggihan dikit biar bening suaranya gitu? Kalau bisa pagi ini kuping jangan dengar yang lain juga dengan suara orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi yang kita dengar nafas yang ketika ingin mati gitu. Telepon orang tua kita, telepon mudah sekali. Assalamualaikum. Umi baik. Ya Allah, ini kalau ada suara Umi di pagi di Allah tenang Ini kan senang digituin ya. Ayah ada tidak ada? Ada. Apa ya? Kalau ayah kan soal ibarat misalnya. Kalau di suara ayah, masya Allah ya, burung kutilang kalah merdu. Kenapa ya? Yang hibur lah orang tua lah, hibur ya. Jangan diajak ruwet mulu orang tua. Kita nyuruh istri kita pakai baju bagus, nyusul kita untuk makan di sebuah tempat yang enak, betul? Pernah nggak kepikir sekali-kali kirimkan baju bagus buat orang tua kita, suruh susul kita di sebuah tempat? Sekali-kali. Jangan bikin orang tua tuh boring sama kita. Ini kita udah numpang makan yang makanan dia masak, tinggal dakwah mulu ke orang tua. Ya gak bakal bisa kenal. Paling tidak jadi anak yang dinanti dah semua orang tua. Saya sudah sampaikan kemarin kita ini anak berhasil menjadi anak. Kalau orang tua tuh udah nunggu kedatangan kita berhasil. Gitu. Kalau orang tua udah panjang mata depan pagar celana selimut gitu. Nungguin siapa bu? Anak mau datang. Alhamdulillah dia datang. Ah, berhasil tuh kita jadi anak. Tapi kalau orang tua pucat depan pagar, kenapa mah pak? Anak muda, astagfirullah dia datang. Gagal jadi anak dah kita kalau gitu. Tobat dulu guru Ini kedatangan kita nggak ditunggu sama orang tua, duduk sambil makan makanan yang dia makan di bangku yang dia beli di rumah yang dia punya. Mak dengerin, orang Allah, orang Rasul. Ya, bakal kan mau dia. Gak kena sudah dalil situ masuk. Jadi kita harus tahu membahagiakan orang tua itu harus tahu. Udah mungkin ya senang. Kita kalau punya gaji bulanan, kasih amplop ke orang tua, kasih ambil ambil, yang kalian butuh. Enggak jadi miskin. Anfik, unfik alik. Bahkan ayat diabadikan apa? Ma'anfaktum min sayin, fahu Mana kasut kau min mali, tidak pernah kurang harta karena sedekah, sudah cukup. Kurang apa itu? Bagaimana agar senantiasa sabar dalam diri anak yang terkadang anak suka membantah? Iya, doakan. Karena Anda orang tua dikasih kesempatan mustajab doa, betul? Jangan anak dicaci, dimati, jangan doakan. Ini anak bisa begini karena kita mungkin. Anak durhaka karena orang tua durhaka kepada anaknya. Allah Kita tidak pernah kenalkan dia tentang neraka, surga, tentang Allah. Ya hasilnya begini. Ya doakan, doakan, arahkan. Bagaimana dengan perempuan yang sudah menikah terhadap orang tuanya? Karena dari tadi Ustadz bicara tentang laki-laki. Iya, laki-laki ya, itu kan. Perempuan kalau sudah menikah memang robu robu dunia zaujat Zuhur ya. Jadi kalau ya, Tuhan yang di bumi istilah bahasa itu suami. Tapi kalau suami yang baik harus tahu ini rahim ibu istrinya ini kalau diridhoi sama orang tuanya itu kelak lahir anak-anak yang mulia. Makanya jangan pernah larang istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak mengalahkan baktinya kepada suaminya. Iya. Jadi kalau dia mau ketemu sama orang tuanya biarkan, mau itu sehat buat dia kok silaturahmi, bikin semangatnya hatinya udah ya. jadi silakan makanya dari pertama nikah sama orang yang ngerti agama jadi nggak melarang kalau nggak ngerti sama agama kadang-kadang malah orang tuanya nggak boleh temuin lah inilah itu lah ya. yang paling baik itu apalagi kita orang laki jangan suka melarang istri ketemu sama orang tuanya nanti kalau kita punya anak perempuan baru berasa Ya saya katakan kemarin itu bahwa kalau anak perempuan itu kadang lebih open ke orang tua ayah khususnya. Kita pengen punya anak laki semua pengen punya anak laki. Anak laki kalau sudah besar cuma nasab yang sampai kepada dia. Karena anak kepedulian itu ada di perempuan. Kita lelah, capek, anak perempuan itu open. Kalau dia capek, mau juga. Jadi kita kan, kita, kalau kita mau merasa berbuat, kita tisu bu ya capek ya oh, kita kan? bikin kita jatuh cinta ya tapi kalau anak laki masya kita batuk bareng tangkap uh, masih nggak nanya kenapa ya udah pakai koyok badan bawa minyak kayu putih masih gak ditanya masalahnya Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita tapi orang tua kafir? Jadikan dia sahabat. Bersahabatlah, dakwahkan dia. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi juga orang tuanya kafir banyak. Masuk Islam kan orang tuanya. Salah satu siapa? Abu Bakar sama Abu Hafsah itu ayahnya masuk Islam enggak kan belakangan. Abu Hurairah ibunya begitu dan lain sebagainya. Allah. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih belum masuk Islam? Oh, sudah tadi. Assalamualaikum Ustaz Semasa dua orang tua hidup anak belum sempat membahagiakan mereka Kini mereka telah meninggal Bagaimana seorang ini untuk memberikan kebahagiaan Ya ziarahi kuburnya Doakan dia Basahkan mulut ini Rabban min zikrillah Untuk mengingat Allah doakan dia Ya kita bersedekah untuk dia Hajikan dia Sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang masih hidup Ustaz saya mau uh, Ustaz saya mau apa nih, hadis yang menjelaskan tentang usia yang apa itu surat tersebut. Iya, buka Al-Ahqaf ayat 15 ya takdirnya nanti. Nama lebih abdul eh, mana lebih abdul terawih di rumah atau di masjid? Karena Rasul terawih di masjid pada tiga malam pertama. Rasul lakukan tiga kali berturut-turut di masjid, kemudian sisanya di rumah. Ini untuk mengabarkan bahwa terawih itu sunnah. Tapi Nabi mengatakan abdul solatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling abdul, yang paling lama berdiri. Jadi kalau Nabi sholat di rumah enggak jadi pendek. Kalau kita kan kenapa di rumah cepat begitu kan? Jadi kalau emang bacaan antum kurang bagus, serahkan sama imam. atul imam, atul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya kalau bacaan antum bagus, silahkan di rumah. Bawa istri, bawa anak didik untuk sholat, silahkan. Boleh. Terawih ini sholat santai kok sholat santai, terawih. Tapi kalau memang bacaan kita kurang bagus atau kita aja yang baca bosen, ina ini ina ini wawa dengan masjid dengan masjid. Jangan maksain di rumah begitu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang uh, pendebat Dr. Zakir Naik yang banyak menguasai kita? Allah a'lam. Semoga Allah muliakan beliau dengan ilmunya Saya selalu berusaha karena saya tidak mengerti ya. Tapi yang pasti banyak kebaikan yang diturunkan dari beliau. Bicara manhas dan lain sebagainya Anda belum ketemu sama beliau. Allah. Bagaimana aturan saf wanita apabila sholat diimami oleh wanita? Iya, tidak di depan imamnya, sebaris dengan saf yang paling depan. Allah Taala. Tip jemaah. Ya, saya bisa sampaikan. Ya Allah, minta maaf ya. Empat hari di Bali ini Mungkin banyak ngomong, banyak dosa, banyak salah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kalau ada kesalahan, keburukan Allah dari diri ada dan setan nanti tidak ada kalau itu maafkan selebar-lebarnya. Ya mungkin ada balas mengundang antum kalau antum lagi bertenda di Jakarta, ada masalah mampir di pinggiran Jakarta di Paru misalnya Ya, tempat kami silakan. Atau ya seandainya kemuliaan itu milik Allah kita kembalikan kepada Allah bermanfaat doa kita insya Allah terus belajar kompak Tolong Islam di Bali jangan dikukuk, jangan dibikin firqah. Sudah, Islam ya Islam. Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat itu Islam yang mulia. Jangan bermakna dengan firqah yang kita miliki. Karena firqah bukan dari Islam. Allah Alam, Islam. Aku lupa lihat dan Ustaz Terwah dari muslimin dan muslimat Inna huwa kawfur rahim Subhanallah wa bihamdika Sudah dari lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh